بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وعن أبي عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتب الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها, كتبها الله عنده حسنات كاملة حسنة كتبها الله كتبه الله حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه عن ابي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم dari Rasulullah fima yarwi an Rabbi dalam apa yang meriwayatkan Rasulullah daripada Tuhannya tabaraka taala. Ini hadis qudsi ini. Kemarin sudah diterangkan tentang hadis qudsi. Belum. ada hadis qudsi itu firman Allah, ada Al-Qur'an, itu juga firman Allah. Cuma bedanya kalau Al-Qur'an ada yang diwajibkan di sholat dibaca seperti surat Al-Fatihah, ada yang disunnahkan. Seperti surat setelah Al-Fatihah. Kalau hadis qudsi dibaca di sholat batal sholatnya karena termasuk al-kalam. Kemudian kalau Al-Quran haram dibaca oleh orang junub. Head, nifas. Hadi gusi nggak apa-apa. Kalau Al-Quran dipegang oleh orang yang berhadat nggak boleh. Hadi gusi nggak ada masalah. Kalau Al-Quran di bigira'atih. Setiap huruf mendapatkan satu pahala. Walaupun nggak ngerti. Kalau hadi gusi nggak bisa. Itu karena belajar, karena mengerti. Kalau Al-Quran itu lafzuhu wa ma'nahu minallah. lafad dan maknanya dari Allah. Tapi kalau hadis Qudsi, lafadnya dari Nabi, maknanya dari Allah. Kalau di Al-Quran ada ayat, ada surat. Kalau ada Qudsi nggak ada ayat, nggak ada surat. Jadi firman Allah tapi yang nggak langsung dari Tuhan diterjemahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Ini hadis kursi, firman Allah tapi diterjemahkan oleh Nabi. Inna Allah katabal hasanat. Sesungguhnya Allah tadi itu menentukan kebaikan-kebaikan wasayiat dan kejelekan-kejelekan. Ini dalil bahwa kebaikan dan kejelekan itu Allah yang menentukan. Bukan manusia yang menentukan. Hasanat dan sayiat itu Allah yang menentukan. Thumma bayana kemudian Allah menerangkan itu. Faman hamma maka barang siapa yang berkeinginan bihasanatin dengan melakukan kebaikan falam ya'mal maka dia tidak mengerjakan ha itu hasanah kebaikan kata Allah tetap Allah mencatat kebaikan indahu padanya pada Allah hasanatan kamilah satu kebaikan yang sempurna. Pingin haji, bagus. Pingin baik. Tapi nggak mampu, enggak bisa melakukan haji, tetap dicatat pahala haji baginya. Pingin dia sedekah, nggak mampu, nggak ada duitnya. Tetap dia mendapatkan pahala sedekah baginya. Hasanatan kamilah, satu kebaikan yang sempurna. Karena itu inti kepingin terus, niat terus. Tahun ini saya niat kalau punya uang untuk haji. Kalau niatnya beneran dapat pahala haji walaupun nggak sampai Mekah. Anak pingin bangun masjid ini, nggak punya duit. Kalau punya duit beneran anak pingin tok ya percuma. Itu bukan hama itu. Koroan itu namanya itu. Hama itu serius gitu. Pingin tapi tidak mampu, tetap dapat pahala. Pingin kebaikan. Wa in hamma biha dan jika ia kepingin dengan berbuat hasanah kebaikan, fa'amilaha sampai dia melakukan itu kebaikan. Kata bahwa Allah asyrah hasanat maka Allah mencatat bagi dia sepuluh kebaikan, bukan sama ganjarannya. 10 kali lipat. Bisa lebih ila sab'imi'ati dhi'fin sampai 700 kali lipat. Seperti pahalanya orang yang berjihad, bersedekah untuk jihad. Hah? Alladzina fi amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumulatin mi'atu habbah ila adhafin katsira wallahu yudhaifu liman yasha sampai berlipat ganda yang sangat banyak yang tidak bisa dihitung oleh manusia itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan Allah Subhanahu wa taala jadi kalau sampai melakukan pahalanya enggak satu minimal 10 bisa lebih sampai 700 bisa lebih daripada itu Wa in hamma bisayyi'atin dan barang siapa yang pingin berbuat jelek, pingin berbuat jelek. Falam ya'malha tapi dia tidak mengerjakan perbuatan jelek itu. Tidak mengerjakan kenapa? Karena takwanya dia kepada Allah. Dia pingin ganja enak ganja itu. Enggak astagfirullahalazim, enggak. Lah ada yang merayu perempuan pelacur. Waduh, Jamil ini. Waduh, tidak istighfarullahaladzim. Hah? Dia pingin tapi dia cegah. Tidak sampai melakukan. Kata Allah indah hasanah, maka Allah mencatat padanya satu kebaikan. Bukan pingin dia zina, dan ada ongkosnya cuma. Tidak melakukan. Kalau ada ongkosnya, dia zina. Itu berarti bukan karena lam yakmalha di situ. Itu sebetulnya mau mengamalkan dia dari itu. Cuma tidak ada gudroh gitu aja. Ini ini lain lagi nih. Tetap dia kayak hitung berdosa kalau demikian tadi itu. Hah? Wa in hamma biha, kalau orang kepingin berbuat jelek, fa'amilaha, Sampai dia mengakukan itu kejelekan. Ingin terus dituruti sampai melakukan. Kata Allah sayyatan wahidah, maka Allah tetap mencatat satu dosa. Jadi bukan berarti banyak dosa. Enggak dilipat gandakan kalau untuk dosa. Sesuai dengan amal. Karena itu ketika Allah membalas orang-orang yang berdosa kepada Allah, itu disebut al-adl, adalah keadilan Allah. Kenapa? Sesuai dengan setimpal dengan perbuatannya. Tapi kalau berbuat baik itu bukan setimpal, fadl. Itu kemurahan Allah SWT. Kenapa? Satu pahala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Itu berarti bukan karena keadilan Tuhan, tapi karena kemurahan Tuhan. Tidak sebanding, tidak sebanding. Kalau pahala nggak sebanding. Lebih banyak. Kalau siksa itu seban sebanding balasannya. Nah, wallahu alam. Maaf ya. Enggak ada pertanyaan? Tadi dikatakan hasanah dan saya itu dari Allah. Tapi di Al-Qur'an ada yang dari ayat Al-Qur'an yang berbunyi makna soba min sayatin fami nafsik. Gimana itu pengertiannya? Iya. Jadi itu kan sebab akibat sebenarnya. Ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang menimpah daripada kejelekan adab atau yang lainnya itu dari diri kamu. Dari diri kamu. Kenapa? Karena ikhtiarnya manusia tadi itu ha? Itu yang mendatangkan murka Allah Kemarin sudah saya kasih gambaran kamu kan Kamu minum homer dikasih kemampuan oleh Allah Untuk minum homer Kamu minum zam-zam juga dikasih kemampuan Allah untuk minum zam-zam Kamu milih mana? Ikhtiarnya kamu Kemampuan kamu kamu gunakan untuk yang mana? Untuk minum homer atau minum zam-zam? Minum homer, akhirnya kamu kena penyakit jantung. Ya dari diri kamu sendiri. Apa yang menimpa yang jelek itu dari diri kamu sendiri. Kamu kasih mampu, kamu kasih di, dikasih kemampuan pergi ke masjid, kasih mampu kaki kamu bisa jalan, kamu punya kekuatan pergi ke masjid. Kamu pergi ke teretes untuk zina juga dikasih kemampuan. Milih mana kamu? Kekuatan kamu, kemampuan kamu untuk baik atau untuk jelek? Nah. Kamu milih yang jelek tadi itu yang akhirnya mendatangkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini famin nafsik, apa menimpa kepada kamu daripada kejelekan itu dari diri kamu sendiri gitu. Bukan berarti kamu tadi itu menciptakan kejelekan, tidak ada. Faham nih ya? Ada yang lain? Nah, kadang-kadang kita dibingungkan dengan urusan yang demikian ini gimana ini. Berarti ya apa kita nih? Loh, ada apa yang ngurusi ya apa kamu itu? Lah Tuhan sudah menentukan urusannya Tuhan itu, nggak usah ikut-ikut ente. Yang yang penting kamu jadi yang baik gitu aja. Yang penting kamu jadi yang baik. Jadi tipis sekali perbedaan antara Jabriyah, Jabariyah, kemudian Mu'tazilah dan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau Mu'tazilah menyatakan tidak ada itu. Ditentukan oleh Allah tidak ada. Semua itu karena kehendak manusia sendiri kejadian itu. Kalau Jabriyah menyatakan, wah sudah ada ikhtiar sama sekali, semua karena takdir. Kalau kita menyatakan semua karena kehendak Allah, tapi ikhtiar itu adalah karena kita. Jadi Allah kasih kemampuan kepada kita untuk bisa berbuat baik dan berbuat jelek. Wahadainahu najidain kata Allah. Tinggal kamu pilih yang mana? Lah, ketika kamu pilih yang jelek itulah kamu berikhtiar untuk yang jelek. Di situ kamu akan mendapatkan adab nantinya. Ya darah karena diri kamu. Lo kamu bisa mampu berbuat baik, lah kamu itu berbuat jelek, gitu loh. Jadi bukan karena nggak sadar kamu itu. Itu karena pilihan kamu dengan sadar, itu ikhtiar namanya itu.